Marilah sejenak kita kembali mengkaji sekaligus mencocokkan apa yang kita lakukan selama ini. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita baru saja memasuki tahun 2011 Masehi. Pada malam Ahad yang lalu yang disebut oleh banyak orang dengan pergantian tahun kita mencatat ada sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan beragama kita. Dan ini juga akan dapat berkonsekuensi pada kehidupan di akhirat nanti. Kami mengamati semakin tahun semakin ke sini semakin jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita khususnya bangsa Indonesia, lebih khusus lagi yang Muslim, penyakit hati kita ini bukan semakin sembuh, tetapi semakin kronis dan parah. Itu dapat kita lihat pada malam Ahad kemarin. Menurut Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah atau tahawiyah Ibnu Abil Ais Al-Hanafi adalah seorang ulama dari madhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa penyebab penyakit hati itu ada dua. Yang pertama, penyakit hati disebabkan oleh syahwat, yaitu keinginan yang didorong oleh hawa nafsu, keinginan diri, dan yang kedua adalah penyakit hati yang disebabkan oleh syubhat. Syubhat adalah kekeliruan dalam memahami agama. Dua-duanya sangat berbahaya. Terutama kaitannya dengan konsekuensi di akhirat nanti. Namun menurut Imam Abu Aziz Ibnu Abi Aziz Al-Hanafi penyakit hati yang disebabkan oleh syubhat itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat. Syahwat adalah keinginan. Keinginan diri, hawa nafsu. Kalau seseorang yang berpenyakit hati dan penyebabnya adalah syahwat, maka ketika keinginannya sudah terpenuhi, dia akan sembuh. Meskipun mungkin suatu saat akan kambuh lagi penyakit hati itu. Penyakit hati yang ditimbulkan oleh sebab yang namanya syahwat yang terjadi pada malam Ahad kemarin adalah semakin maraknya maksiat dan kemungkaran yang dilakukan oleh kita kita umat Islam yang mengaku beriman. Yang namanya maksiat, kemungkaran, bahkan sampai pemborosan. Tabir, kemubaziran. Luar biasa. Pada malam Ahad kemarin. Lima tahun yang lalu, banyak orang mengkritik karena di Ancol ada pembakaran kembang api yang nilainya mencapai 250 juta lima atau 6 tahun yang lalu. Banyak dikritik. Tapi kemarin kita mendengar berita dari sebuah daerah diberitakan dari Provinsi Sulawesi Selatan membakar kembang api dalam satu tempat 2 miliar rupiah. Kalau berita itu betul, sekali lagi, kalau berita itu betul, kita layak bertanya, apakah di daerah itu sudah tidak ada anak yatim yang memerlukan bantuan? Apakah di daerah itu sudah tidak ada lagi orang miskin yang memerlukan bantuan? Padahal menurut indikator Bank Dunia yang menyatakan bahwa seorang yang miskin adalah seorang yang penghasilannya sehari minus 2 dolar atau 18 ribu rupiah barangkali. Apabila mengikuti indikator bank dunia ini, maka di Indonesia masih ada 117 juta orang miskin. Apakah di daerah itu tidak ada orang miskin lagi? Sehingga 2 miliar hanya dibakar untuk acara yang hanya beberapa menit. Kita layak bertanya, apabila berita itu benar? Kami sih berharap mudah-mudahan berita itu tidak benar. Tahun lalu ada seorang gubernur dari luar DKI datang untuk merayakan yang mereka sebut dengan tahun baru di sebuah hotel di kawasan Kuningan, hotel berbintang. Saya nggak tahu nggak pernah hitung bintangnya, bintang lima atau bintang tujuh nggak tahu. Atau bintang 9 barangkali. Dia datang dengan keluarganya untuk kasih masuk melihat hiburan di hotel itu. Dia membayar satu orang sembilan juta rupiah. provinsi di mana dia menjadi gubernur masih banyak orang yang sulit mendapatkan beras. Tahun ini kami punya standar beli beras karena tidak ada uang. Sehingga orang beli beras kadang-kadang dia minta uang pada tetangga-tetangganya. Apa yang dikerjakan oleh orang tadi yang punya adik seperti itu pada malam akad kemarin? Satu keluarga dia pergi ke Singapura untuk merayakan apa yang disebut dengan pergantian tahun. Masih banyak maksiat dan kemungkaran yang luar biasa di negeri kita. Ini adalah penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat. Oleh keinginan yang dijorok oleh nafsu dan nafsu bisikan setan. Ketika syahwat sudah terpenuhi, mereka sembuh. Tapi suatu saat kalau dia tidak mau berobat, penyakitnya akan datang lagi. Maka Al-Quran mengatakan, Fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Kalau mereka tidak mau mengobati, dan yang mengobati adalah dirinya sendiri, maka Allah akan menambahi penyakit itu. Tahun depan akan lebih parah lagi. Kalau mulai sekarang tidak mau mengobati penyakit hati itu. Ini penyakit hati yang disebabkan oleh untuk menunggu pergantian tahun jam 00.00 apa yang mereka cari banyak seperti itu mau jalan sampai 5 km ke tepi pantai ada apanya di tepi pantai kehujanan mau maka sebagian orang-orang yang dekat dengan masjid membuat acara-acara di masjid. Mereka bilang tujuannya untuk membelokkan orang-orang yang mau ke Ancol, orang-orang yang mau ke tempat-tempat maksiat. Agar mereka datang ke masjid untuk etika di masjid, untuk zikir di masjid, Kemudian muncul istilah itikaf tahun baru, zikir tahun baru, dan sebagainya. Sejak awal kami sudah mengatakan itu tidak benar. Ini mirip dengan perilaku orang-orang Bani Israel Ketika mereka diseberangkan oleh Allah melewati laut merah, kemudian mereka melihat orang-orang di situ banyak yang menyembah berhala. Maka mereka berkata, wahai Nabi Musa, bikinkanlah kami Tuhan-Tuhan seperti mereka punya Tuhan-Tuhan itu. Nabi Musa kemudian kamu itu sungguh orang-orang yang bodoh. malam tahun baru tidak ada masalah. Perkatakan demikian. Dia biasa sembahyang malam. Ketika pergantian tahun dia juga sholat malam. Tidak ada masalah seperti itu. Karena dia sembahyang malam bukan karena tahun baru. Tapi karena menjadi pekerjaan dia setiap malam. pergantian tahun baru dia berzikir, silahkan. Itu tidak ada masalah. Tapi dia berzikir bukan karena ada tahun baru atau tahun lama. Memang dia sudah sering melakukan zikir seperti ini. Tetapi ketika kemudian secara khusus zikir tahun baru. Ikhtikaf tahun baru. Tahajud tahun baru. Ini bermasalah. Ternyata pada malam tahun baru kemarin lebih jauh dari sekedar zikir, dari sekedar etika apa yang dikerjakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ada yang menandai pergantian tahun dengan mengumandangkan azan. Sesuatu yang baru. Saya tidak tahu di Masjid Baitul Ihsan ini apa ada seperti itu. Ya. Yeah. Ada nggak? Ada. ada. Kalau ada sekalian saya gebuk. Mana? Kita beragama, kita beribadah, harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah kita mau diterima. Orang-orang musyrikin itu beriman kepada Allah. Tapi cara ibadahnya tidak mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam surah Asyura ayat 21 Allah mengatakan perilaku orang-orang musyrikin yang beribadah dengan caranya sendiri. Tidak mengikuti cara yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Am lahum musyrik man ahdata fi amri dinina ma laisa fihi amruna bahwa rasul Siapa yang membuat aturan-aturan baru dalam agama kami dalam agama Islam yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan ditolak oleh Allah. Apakah ada dalam Islam tahajud tahun baru, zikir tahun baru, ikhtikaf tahun baru, bahkan sekarang pergantian tahun ditandai dengan azan pergantian tahun dan sujud pergantian tahun. Dalam ibadah, para ulama membuat kaidah berdasarkan ayat 21 Asyura tadi dan hadis riwayat Imam Muslim tadi al-aslu bil ibadah al-ittiba pada prinsipnya dalam beribadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunan itu apakah sabda Nabi atau perbuatan Nabi atau penetapan Nabi. Kalau tidak ada dalam tuntunan Rasulullah, para ulama mengarangkan mengatakan haram untuk dilakukan. Ini adalah penyakit hati yang disebabkan oleh syubhat bukan oleh syahwat oleh syubhat yaitu kesalahpahaman, kekeliruan dalam memahami agama. Sekarang banyak orang disebut ulama, profesor, doktor, tapi terkadang tidak tahu tentang bagaimana menetapkan hukum. Kalau yang azan pergantian tahun juga bertanya pada seorang profesor doktor, dia bilang tidak ada dalil yang mengharamkan. Betul. Tidak ada ayat yang mengatakan tahun baru, tidak ada hadis yang mengatakan tahun baru. Apalagi ada pergantian tahun. Kalau itu cara berpikirnya, tidak ada ayat yang mengatakan buah itu itu adalah haram untuk diminum. Racun nyamuk Gak ada itu. Gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. Kalau gitu, minum aja tuh baison. Kalau alatnya tidak ada dalil yang mengharamkan. Inilah yang diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak akan mengangkat, mencabut ilmu dari dunia dengan sekali cabutan. Tetapi dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada ulama di muka bumi, orang-orang akan mengidolakan orang-orang yang bodoh. Dijadikan pemimpin. Mereka ditanya, pemimpin-pemimpin yang bodoh itu kemudian menjawab tanpa ini Maka kata Rasulullah, mereka sudah sesat dan menyesatkan. Ini penyakit hati yang ditimbulkan oleh namanya syubhat. Perhatikan, kalau kita nggak mau berobat, tahun depan akan lebih parah. Ya. Beribadah tidak boleh dengan selera, dengan kemauan sendiri ada itu sudah ada aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dipakai azan itu? Pertama, untuk memanggil orang untuk sholat fardu. Sholat sunnah aja tidak boleh dengan azan. Sama-sama sholatnya. Makanya Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh pakai azan. Kalau pakai azan haram. Menurut bahasa yang tidak senang kita dengar itu namanya fitnah. Yang kedua, azan menurut tuntunan Rasulullah diucapkan, dibisikkan pada telinga jabang bayi yang baru lahir dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ketika cucu beliau Sayyidina Al-Hasan lahir beliau membisikkan azan bukan mengumandangkan azan nanti pecah telinganya barang gitu. kecil membisikkan aja makanya Rasulullah nggak pernah mengumandangkan azan azan juga dapat dipakai berdasarkan tuntunan Rasulullah untuk mengusir setan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah suatu saat masuk rumah kosong. Tidak ada orang. Tiba-tiba ada yang memanggil-manggil. Ya Abu Hurairah. Wahai Hurairah. Kalau bahasa sini bukan pakai ya lagi Udah dong. Kalau tanya setan Betawi dan Jakarta atau setan Jawa, kalau setan Jawa, roh. Kalau setan Arab itu, ya ada bulero. Kira-kira begitu. Om tangga pernah ketemu setannya. Ah, bulero, tolak tolak karena di sini kemarin nggak ada orang. Akhirnya kemudian lapor Rasulullah SAW Rasulullah SAW masuk rumah kosong, ada yang manggil-manggil. Ya. Apa cara Nabi kemudian? Kalau kamu masuk ke rumah kosong seperti itu, kamu azan, kumandangkan azan. Salah satu fungsi azan itu memang untuk mengusir setan. Azan juga dipakai berdasarkan kias ya. Kalau tadi anak lahir, orang mati diadari, itu kias. Dasarnya ya. kias. Bila itu tidak ada, nanti pergantian tahun pakai ada, pergantian bulan pakai ada. Sejatinya yang namanya tahun baru itu tidak pernah ada. Yang ada hanya kalender yang baru. Malam minggu kemarin jam 00.00 sama dengan tadi malam jam 00.00 sama persis. Ada apa-apanya. Nggak ada kesakralannya nggak ada, nggak ada fadilahnya nggak ada. Saya khawatir kalau nggak berobat, lama-lama apa yang terjadi di negara-negara Barat akan terjadi juga di Indonesia. Di London, Kalau sudah malam 00, jam 00.00 itu. Di sana kalau di kita ada jalan namanya Sudirman atau Tamrin. Di London ada jalan Piccadilly. Nanti ujungnya, kalau di sini ujungnya pada ke Monas. Di sana ke Trafalgar Square. Ini juga ada tugu kecil, lebih gedean Monas. Tapi banyak pemuda-pemudi kalau sudah malam perjanjian tahun, begitu sudah jam 00.00 itu sudah menjadi tradisi, nggak boleh menolak siapa, boleh mencium siapa saja. Ingin ke sana kita ya. Jangan-jangan sudah menurun. Saya pernah sampaikan buat di ini Istiqlal kemudian ada seorang ya mantan laksamana laut menemui saya. Bali itu yang Anda sampaikan itu sudah ada di Indonesia. Tapi masih di tempat-tempat khusus katanya. Dalam acara pergantian tahun ya, dengan suami istri nanti di tempat acara perayaan itu itu tukar menukar istri. Ya itu. Banyak banget ya itu setan itu. Pun. Ya kalau sekarang sudah keren sudah mau apa apa. Tidak ada di Indonesia yang bicara itu. Laksamana laut. Ya, purnawirawan. Masya Allah. Ya. Maka barangkali kita akan menuju sana. Kalau tidak mau berobat, awas kalau tidak mau berobat, baiknya penyakit hati karena syahwat maupun penyakit hati yang karena syubhat Allah akan memperparah penyakit itu. Obatnya bagaimana? Penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat adalah kita melakukan pendekatan diri kepada Allah. Dengan melalui pengobatan-pengobatan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan ngarang sekarang banyak orang melakukan pendekatan buat sendiri tapi ngarang sendiri. Ya. Sampai kadang-kadang menangis. Tapi caranya itu dipertangis, Gitu. Itu bukan cara yang diberikan oleh Rasulullah. Penyakit hati yang disebabkan oleh subhat kita harus kembali mempelajari dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Kalau Allah dan Rasulnya tidak memberikan tuntunan. Jangan sekali-kali kita melakukan, meskipun kelihatannya seperti ibadah. Meskipun seperti sholat-sholat tahajud, sujud pergantian tahun, ada pergantian tahun. Nanti juga mungkin ada tahajud pergantian tahun. Itu semuanya adalah lebih berbahaya daripada penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat. Baik, barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, maju ke sini. Kalau tidak ada, maka pengajian siang ini kami tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.